Subhanahu wa taala. Kita telah bersama tunaikan salat maghrib berjamaah dan insyaallah sambil menunggu masuknya waktu isya sebagaimana kebiasaan kita mengadakan majelis taklim. Dan insyaallah kita masih akan melanjutkan pengajian kita yaitu kita mengkaji tentang asyaratus sa'ah tanda-tanda datangnya hari kiamat uh, ini merupakan pertemuan yang ke berapa? 8 7 atau delapan. Delapan ya? ya? Ini pertemuan yang ke delapan. Terakhir pekan yang lalu yang dibahas sampai poin yang seberapa? Poin yang ke-13. Apa poin yang ke-13 itu? itu kata Rasulullah SAW mengulang sedikit. Ya'ti ala nasi zaman akan datang satu zaman al-qabidu ala dinihi qal-qabid ala zaman. Itu yang terakhir ya. Sudah kita bahas dengan beberapa rinciannya. Kemudian kita lanjutkan yang ke-14. Tanda-tanda kecil yang ke-14. Ya, jangan lupa ya. Jadi terbagi tiga. Tanda kecil yang telah terjadi. Tanda kecil yang sedang dan masih akan terjadi. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda besar yang belum terjadi. Itu pembahagiannya ini jangan lupa. Nah yang ke-14 yaitu bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa nanti kaum muslimin itu akan memerangi bangsa Turki. Kaum muslimin akan memerangi bangsa Turki. Ya, dan hadis sahih riwayat Imam Muslim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu La taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimuna Turk kiamat belum akan terjadi sampai nanti orang-orang muslim, orang Islam itu akan memerangi bangsa Turki. Qauman wujuhuhum kal mijan mutraqah. Yalbasuna fi sya'ar wa yamshi fi Satu kaum yang kata Rasulullah wajah mereka itu seperti perisai yang gepeng. Ya, satu kaum yang wajahnya disifati Rasulullah seperti tameng, seperti perisai. Mereka memakai pakaian dari bulu dan memakai sepatu dari bulu. Hadis ini sahih ya melalui jalan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, penjabaran hadis ini dijelaskan ya oleh Syekh Yusuf Al-Wabil ya, bahwa yang dimaksud oleh hadis ini peristiwanya telah terjadi yaitu ketika di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu menjadi khalifah ya jadi Muawiyah bin Abu Sufyan pernah menjabat khalifah untuk beberapa waktu ya. itu telah terjadi kaum muslimin pernah memerangi bangsa Turki yang sifatnya disifati Rasulullah seperti itu mukanya lebar seperti perisai. Mereka suka memakai pakaian dari dulu, sepatunya atau alas kakinya dari dulu. Syekh Yusuf Al-Wabil mengatakan ini telah terjadi ya, yaitu kejadiannya di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Bangsa Turki, kalian akan memerangi bangsa Turki. Nah bangsa Turki, ternyata bangsa Turki itu keturunan, jadi asal muasal bangsa Turki itu, yaitu dari seorang budak wanita yang dimiliki oleh Nabi Nabiullah Ibrahim Al-Khalil, Khalilullah, yang bernama Kontur. Nabi Ibrahim AS mempunyai budak yang bernama Kontur. Dari konturo inilah lahir ke bawah beranak pinak menjadi anak cucunya menjadi tiga bangsa besar. Bangsa Turki, bangsa Cina, bangsa Mongol. Ya. Ini keturunannya garis nasabnya dari sana. Ya, jadi belum akan terjadi hari kiamat ya sampai nanti kaum muslimin memerangi bangsa Turki. Ya, yang sifatnya seperti itu. Telah terjadi di zaman Muawiyah. Ini satu hadis. Kemudian masih permasalahan ini ada hadis lain yang disertakan dalam pembahasan masalah eh, peperangan dengan bangsa Turki bahwa Rasulullah SAW mengatakan kalian nanti ya, kalian nanti akan dikepung, akan dikejar-kejar oleh satu kaum yang kata Rasulullah sama kirinya ini. Cuman lebih rinci lagi. Oleh satu kaum bermata sipit, bermata sipit, wajahnya lebar seperti perisai. Ya, wajahnya lebar seperti perisai, bermata sipit. Kalau tadi jadi disebut bermata sipit. Ya, Kemudian kalian nanti akan dikejar, kata Rasulullah, kalian akan dikejar ya tiga kali. Kali pertama kalian lolos. Kali yang kedua, kalian kalian di sini maksudnya kaum muslimin. Kali yang kedua, sebahagian dari kalian terbunuh. Ya, kali yang kedua sebagian dari kalian terbunuh. Ya. Nah, kali yang ketiga kalian semua habis dibunuh. Jadi akan terjadi peperangan. Kalian nanti akan dikejar-kejar oleh satu kaum yang matanya sipit, mukanya gepeng seperti perisai. Mereka akan mengejar kamu. Kali pertama kalian lolos, kalian kalian kedua, kalian sebagian lolos, sebagian terbunuh. Kali yang ketiga, kalian akan terbunuh habis. Akan terbunuh semua. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Hum, kata mereka. Mereka adalah bangsa Turki. Kaum Turk, kaumnya bangsa Turki. Rasulullah jelas menyebut orang-orang Turki. Ya. Sampai nanti mereka berhasil menambahkan tali-tali kuda mereka di tiang-tiang masjid kalian. Nah, tadi disebut, ah, ini ada kaitannya nanti dengan hadis yang di depan bahwa bangsa Turki ini asal muasalnya yaitu dari konturo budak yang dimiliki Nabi Ibrahim e, menjadikan beranak pinak terus menjadi tiga bangsa ini. Cina, Mongol, Turki. Ya. Aslinya bangsa kalau kita lihat Turki sekarang hampir hilang sifat ini. Kalau kita lihat Turki sekarang ini, wajahnya gepeng, matanya sipit hampir hilang. Kenapa? Karena Turki pernah dijajah Romawi beratus tahun lamanya. Siapa Romawi? Rum. Rum. Kalau di hadis disebut Rum, siapa mereka? Orang Eropa. Ya. Jadi bangsa Turki yang asli itu pernah dijajah beratus tahun oleh orang-orang Eropa. Ya. Kemudian di zaman Islam berjaya, di zaman Sultan awal mula Sultan Abbasiyah, Turki itu dibebaskan oleh seorang yang terkenal, pembebas bangsa Turki, Muhammad Al-Fatih. Dan kata Rasulullah, Turki nanti akan dua kali dikuasai kaum muslimin dibebaskan. Muhammad Al-Fatih kata Rasulullah nanti disebut di sana tidak disebut Turkinya, tapi Rasulullah menyebut Konstantinopel. Ya. Konstantin ya akan dibebaskan dua kali. Pasukan yang membebaskan itu adalah sebaik-baiknya pasukan dan panglima perangnya merupakan sebaik-baik panglima perang. Sehingga sahabat sangat ingin bahwa merekalah yang dimaksud yang akan membebaskan Konstantinopel itu. Tapi ternyata bukan di zaman sahabat, jauh 100 tahun ke bawah. Ya, maka Konstantinopel dibebaskan oleh Muhammad Al-Fatih. Kisahnya panjang nanti kapal-kapal kita. Ya. Nah, tiga orang ya tiga suku bangsa ini ya uh, Turki ini akhirnya karena dijajah beratus tahun maka sudah berubah Fis bangsa Turki sekarang sudah berubah karena sudah ratusan tahun dijajah oleh orang Eropa. Orang Eropa penampilannya hidungnya mancung-mancung. Ya, matanya nggak tipis. Ya, maka Turki sekarang lebih banyak secara fis mirip orang Eropa. Ya, Turki. Nah, nah kemudian Mongol. Ya, bangsa Mongol. Di mana Mongol itu? Hah? Mongol di mana? Hah? Cianjur. <laughs> Mongol kalau kita lihat peta, dia di antara Rusia dan Cina. Di tengah-tengah di antara Rusia dan Cina. Turki jauhnya. Mereka terpencar akhirnya. Ya. Nah, hadis tadi itu yang Rasulullah mengatakan Ya. Hadis tadi yang Rasulullah mengatakan tiga kali kalian akan subhanallah benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Dan kali yang ketiga yang paling dahsyat kalian akan habis semuanya. Nah, hadis ini dipaparkan panjang lebar oleh Imam Anak Imam Nawawi pensyarah hadis ya, riwayat Imam Muslim ini. Imam Nawawi menceritakan yang dimaksud oleh hadis ini yaitu penjajahan bangsa Mongol yaitu orang-orang Tatar ketika mereka menjajah bangsa Irak dari dinasti Bani Abbas itu terjadi pertengahan tahun 6 menuju ke, ke tahun 7 Hijriah, tepatnya tahun 656 Hijriah. Penjajahan bangsa Mongol. Mereka ini ceritanya panjang, nggak mungkin saya ceritakan sini. Adanya mereka menjajah itu sebetulnya karena salahnya kaum muslimin sendiri. Sebetulnya ada seorang yang bernama uh, Muhammad Al-Hawarizm Ya. Ini mencidrai perjanjian dengan orang-orang Mongol. Ya. Sehingga ketika mereka menjajah, ya kali yang ketiga itu tidak disisakan. Habis dibabat. Ya. Dipimpin ya bangsa Tatar ya. Jadi Tatar ini eh, bangsa Tatar kalau Mongol sekarang ini wilayahnya ada Mongol. Jadi Mongol ini lebih tepat merupakan dia satu wilayah, Mongolia. Ya. Sekarang apa wilayah Mongol ini? Meliputi apa juga? Pernah dengar wilayah Tibet? Ya, Tibet. Nah, Tibet. Nah, sampai sekarang masih bertahan sisa-sisa peninggalan orang-orang Tatar itu. Nah, orang-orang Tibet yang dipimpin oleh ya tokoh spiritual yang terkenal bagi bangsa mereka yaitu Dalai Lama. Dalai Lama di Tibet. <clears throat> Nah, mereka menyerang dinasti Abbasiyah yang waktu itu khalifahnya berkedudukan di Baghdad. Dan dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Musta'sim, bukan bukan Muqtasim, kalau muktasim itu setelah al makmum jauh ke atas. Ya. Ketika pusat pemerintahan Islam kehilafahan berada di Baghdad di zaman al mustaqim maka pasukan Tatar itu di bawah pimpinan Gulagukan. Gulagukan ini cucunya Genghis Khan. Ya, tapi tidak ada hubungannya dengan Sahrukan. Tegang soalnya saya lihat. Ya santai aja ya. Ya. Dijajah oleh dilakukan karena pengkhianatan tadi itu. Luar biasa sadisnya. Sampai-sampai banyak ulama seolah-olah membuat beberapa syair belum pernah terjadi kekejaman di muka bumi yang berupa penjajahan sekejam ketika mereka menjajah orang-orang Mongol menjajah dinasti Abbasiyah. Belum pernah terjadi. Korbannya hampir satu juta orang. Mereka betul-betul murka orang Mongol di bawah pimpinan Hulaku ini. Mereka masuk ke Baghdad, habis disapu semua. Laki, perempuan, anak kecil semua disapu. Satu orang tentara Mongol dijatah oleh panglimanya harus membunuh 40 orang muslim. Sehingga dipisahkan kaum muslimin ini sampai-sampai mereka mencari tempat persembunyian menggali terowongan-terowongan bawah tanah. Mereka sampai kelaparan. Kelaparan mereka makan kucing, makan bangkai. Ya, tempat-tempat penting dibakar. Perpustakaan kaum muslimin yang merupakan kebanggaan kaum muslimin, ya, perpustakaan yang terkenal Bahjah itu pusat pemerintahan. Ya. Yang bernama Darul Hikmah, kitab-kitabnya dibuang ke sungai. Sehingga sungai itu berubah warnanya. Sungai Tigris itu menjadi biru warnanya. Dulu kan pakai tinta yang begini. Cepat luntur kan. Sungai itu berubah menjadi biru warnanya habis kaum muslimin dibantai. Ulamanya dibantai. Hanya disisakan ya orang-orang yang lari ya dibiarkan hidup yang bersembunyi dengan khalifahnya ini disisa ditawan oleh mereka mustahil ditawan oleh mereka dengan beberapa ulama ini ada sesuatu yang indah ini pelajaran bagi kita Ketika Musta'sim ditawan oleh Kulakukan, nah ini, ini pelajarannya. Ternyata mereka membantai dengan begitu mudah itu karena apa? Karena pengkhianatan dari dalam. Nah, ini ini jangan lupa. Cerita-cerita begini kita mestinya tahu. Ya afwan, banyak maaf. Jangan sampai seperti orang di sana. Ketika saya 15 tahun yang lalu barangkali saya membahas sebelum masjid itu di dipugar. Apa kata mereka? Loh, kok cerita di masjid dari bodohnya mereka? Dianggap ini cerita. Cerita kok di masjid. Masya Allah. Pantas mereka seperti itu. Karena hampir tidak pernah dibahas yang begini. Dari bid'ah ke bid'ah, bid'ah ke bid'ah. Terus. Tidak tahu. Gini. Asli. Ustaz ini datang bid'ah, Ustaz itu datang bid'ah, mereknya sama. Kalau dihitung itu paling tinggi empat judulnya. Itu LC ini Madinah, itu aja. Dibilang cerita di masjid, masya Allah. Ya. Dan bodohnya, Alhamdulillah. Nah, disisakan hidup beberapa ulama dengan al mustafim ditawan oleh hulaku. Karena pengkhianatan ya, mudahnya ditaklukkan ketika itu tentara Islam pegang pasukannya khalifah. Karena pengkhianatan. Nah ini jangan lupa. Pengkhianatan menteri kepercayaannya sendiri. Yang bernama Ibnu Al-Qami, dia orang Syiah. Orang yang berpaham Syiah. Memang Syiah dari dulu itu penjahat. Pengkhianat terbunuhnya Utsman itu karena Syiah. Kemarin dibahas oleh Tadainuddin. Abdullah bin Sabah itu tokoh sentral. Dia itu yang Yahudi Tulen. lah yang akhirnya mencetuskan si A itu dia dari dia Ya. Nah, ketika Al-Musta'zim ditawan karena Gulaku ini sudah mendengar banyak informasi tentang Al-Mustahsin dan seluk-beluknya. Ketika Al-Mustahsin ditawan ada sesuatu yang indah. Apa? Terjadi dialog antara hulaku dengan Al-Mustahsin. Berikan harta yang kau miliki. Baik. Dia perintahkan untuk mengambil harta di istananya. Diberikan kepada hulaku. Kata hulaku, bukan ini yang saya maksud. Bukan ini. Ada harta lain yang kau pendam. Karena dia sudah tahu. harta harta lain yang kau pendam. Akhirnya dia tidak bisa mengelak. Dikeluarkan dari satu tempat. Masya Allah. Ya. Luar biasa banyaknya emas-emas lempengan, berlian. ya Batu-batu permata yang mahal dalam jumlah yang sangat besar di bawah tanah. Itu dari hasil dia menimbun kekayaan 500 tahun. Akhirnya pada satu hari Hulaku ingin menghinakan Al-Musta'sim. Ini orang kafir menghinakan orang Islam. Ketika waktu makan di penjara itu, dia disuguhi piring yang di atasnya ini beberapa emas lempengan. Piring bukan dengan roti, bukan dengan nasi, bukan dengan kurma. Piring menunya emas lempengan. Kaget Al-Mutasib. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa dimakan ini? Masa saya suruh makan emas? Hanya dipanggil lakukan sambil tertawa lakukan <laughs> mengatakan, Hei, Ustaz kenapa kau tidak makan itu? Bagaimana saya mau makan? Ini bukan makanan saya, ini tidak bisa dimakan. Kamu sudah tahu bahwa itu tidak bisa kau makan. Kenapa kamu menimbunnya? Kenapa kau timbun? Karena kau tahu bahwa yang kau timbun tidak bisa kamu makan. Andai kata saja al Mustaqim, ya, apa yang kau timbun itu kau serahkan untuk membiayai pasukan-pasukanmu, tentu mereka akan siap mati membela dirimu. Tapi engkau tidak, engkau timbun hartamu. Orang kafir Nah, ternyata salah satu penyebab kejahatuan daripada tahta kekuasaan Islam ini gila dunia. Ya. Sampai akhirnya Al-Musta'sim juga dibunuh oleh mereka. Dibunuh. Sejak saat itu umat Islam selama tiga tahun setengah tidak punya khalifah. Tidak punya pemimpin, tidak punya khalifah. Padahal sebelumnya tidak pernah umat Islam sesaat pun tanpa khalifah. Sejak saat itu umat Islam tiga tahun setengah tidak punya khalifah. Nah, setelah dilakukan berhasil menguasai Baghdad, membunuh khalifahnya, akhirnya dia memberikan amnesti kepada orang-orang Islam dibiarkan hidup. Yang penting dia sudah menguasai membunuh al-Mustahsin. Tapi dia punya rencana. Apa rencana berikutnya? Dia akan serang Sam. Dia akan serang Mesir. Akhirnya didengar orang-orang yang ada di Sam dan di Mesir begini. Takut semua. Sebab terkenal Genghis Khan ini. Ya, Genghis Ya, sampai ada yang mengatakan. Hanya ada dua sosok manusia dalam sejarah pertempuran yang tidak pernah dikalahkan pasukannya. Hanya ada dua sosok manusia dalam sejarah pertempuran yang tidak pernah dikalahkan pasukannya. Siapa dia? Khalid bin Walid dan Genghis Khan. Umat Islam ketakutan. Yang di Palestina, yang di mana-mana ketakutan. Yang di Syria takut. Nah, di Mesir itu luar biasa ketakutan. Tetapi subhanallah, di tengah-tengah ketakutan itu muncullah seorang pemuda yang berasal dari budak. Dia seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh seorang bangsawan istana. Ya. Budak ini terkenal dengan sifatnya soleh dan pemberani. Soleh pemberani. Dibebaskan oleh bangsawan. Dia merasa prihatin umat Islam dibantai oleh bukan dan bukan seolah-olah sudah tersumbar di atas angin bahwa ada mitos yang berkembang ketika itu bukan tidak pernah bisa dikalahkan inilah yang memancing si anak muda ini kemudian naik ya naik cemburunya sebagai seorang mujahid maka ketika dia sudah dibebaskan siapa anak muda itu dia ya, bernama Mahmud bin Nabin mamduh. Maka dia menawarkan ketika dia dibebaskan, dia siap menggerakkan bangsa Mesir untuk menyongsong gulakukan. Dia minta dukungan daripada ulama. Maka karena sikapnya inilah dia diberi gelar Saifuddin Kutus. Itu bukan namanya, itu gelar. Saifuddin putus. Apa arti Saifuddin? Saifuddin pedang agama. Putus? Putus ternyata artinya singa yang garang. Masya Allah. Siapa yang belum punya anak kasih nama putus? Ya dia galak. Ya. Nah ini. Hanya Singkat cerita, Saifuddin Kutus meminta restu dari ulama ketika itu ulama yang memberikan restu, ulama yang terkenal. Termasuk dia meminta restu untuk mengumpulkan pajak. Siapa ulama yang dihadapi ulama terkenal ketika itu? Al-Is bin Abdus Salam. Izzuddin bin Abdus Salam. Al-Qis mengeluarkan fatwa, silahkan siapkan pasukan song-song itu pulaku. Gak ada khalifah ketika itu. Penguasa Mesir ketika itu seorang anak kecil. Yang bisa ditinggal mati oleh sultan, oleh bapaknya. Masih kecil penguasanya. Maka saya Saifuddin Kutus dinobatkan sebagai penguasa sultan di Mesir menggantikan ini. Dan dia diangkat sebagai panglima perang. Dengan gelar Saifuddin Kutus. Dia minta fatwa untuk mengumpulkan dana untuk membiayai perang. Apa kata Al-Is bin Abdul Salam? Saya baru bisa memberikan restu, ya, memberikan dana, haram diminta dana dari rakyat, kecuali yang pertama. Kalau sudah negara ini kehabisan dana, sudah tidak ada dana. Dan yang kedua syaratnya, petinggi-petinggi bangsa Mesir, orang-orang istana Mesir, ya, bangsawan-bangsawan itu lelang semua harganya, emas-emasnya, perhiasan semua lelang. Dan subhanallah itu ditunaikan. Ditunaikan untuk membeli perang. Kenapa? Karena mereka takut akan diserang oleh Tatar Nah, maka direstui, dipersiapkan pasukan. Ya, dipersiapkan pasukan. Kata saya Budin Kutus, ketahuilah kaum muslimin, pasukan yang akan kita hadapi ini pasukan yang paling sumbar di muka bumi. Mereka merasa punya kekuatan yang tak terkalahkan. Tapi tahukah kalian, kita jauh lebih kuat dari mereka. Karena apa? Kita punya Allah, mereka tak punya Allah di sini mental sentral. Gitu. Akhirnya singkat cerita ya terjadilah peperangan yang seru tahun 568 Hijriah. Dua tahun setelah dibantainya Al-Mustasim. Mereka bertemu di satu tempat yang bernama Ain Jalut. Ain Jalut. Sehingga peperangan itu terkenal dengan Perang Ainun Jalun sampai sekarang di bawah pimpinan Panglima saya Saifuddin saya Saifuddin Kutus atas izin Allah berhasil mempermalukan hulakukan. Telak, kalah telak pasukan hulakukan. Habis. Dipukul oleh pasukannya Saifuddin Kutus. Bahkan jenderalnya yang di ya diagung-agungkan jenderalnya bangsa Tatar. Ya, Namanya Katabga, jenderal yang paling ditakuti, paling berian, otaknya hebat. Ahli militer Katabga dibunuh oleh tangannya Saifuddin Kudus. Ya. Singkat cerita kaum muslimin menang Di dunia Islam manapun orang menjadi lega Habislah lakukan Tamat riwayat dilakukan tetapi apa yang terjadi subhanallah setelah itu semua terjadi qadarullah umat Islam mulai menata diri orang-orang hulaku yang masih ada dikuasai oleh kaum muslimin ya dan sisa-sisa pembesarnya yang ada di negeri mereka sendiri akhirnya apa ramai-ramai setelah itu berbondong-bondong masuk Islam. Apa penyebabnya? Karena dakwah yang digenjarkan oleh kaum muslimin ketika itu sehingga digambarkan laki perempuan mengambil bahagian untuk melaksanakan dakwah. Sehingga pasukan yang begitu galak, bangsa yang begitu kejam dan garang berubah menjadi bangsa muslim. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Ini pelajaran penting untuk kita, ya, kawan kalian. Setelah Saifuddin Kutus berhasil menang pertempuran Ketika dia ingin kembali dari air jatuh pulang ke Mesir. Saifuddin Kudus meninggal. Saifuddin Kudus meninggal. Apa penyebabnya? Meninggal Saifuddin Kudus penyebabnya adalah pengkhianatan. Dia dibunuh. Dibunuh oleh siapa? oleh ketua pasukan, ketua, ketua komandannya sendiri. Ya. Yang membunuh saya Pudin Putus ini ketua komandannya sendiri. Ya. Itulah ya, umat Islam seperti itu. kadang ya. Kadang-kadang ada yang hianat ya dibunuh dibunuh ya dengan cara dikhianati Saifuddin putus, dibunuh sejarah ini berulang saudara-saudara sekalian ya berulang kembali di zaman kita ini ada seorang sosok nama ya yang tidak kalah hebatnya dengan Saifuddin putus, ya dia ditakuti oleh bangsa Rusia berkali-kali bangsa Rusia ini menghabisi dia tapi tidak bisa Siapa dia? Jenderal Khattab. Samil bin Saleh As-Suailim. Khattab. Panglima tempur mujahidin tes Orang dari Saudi, orang dari Riyadh yang hidupnya habis umurnya diwakafkan untuk jihad Afghanistan, jihad Dagestan, Tajikistan, terakhir dia Chechnya. Berkali-kali pasukan Rusia, pasukan elit yang disebut Omon. Pasukan Omon itu pasukan elit. Mengejar-ngejar Khotob, gagal. Tetapi Khotob mati. Di tangan siapa? Pengkhianat dari dalam. Maka hati-hati. Pengkhianat dalam Islam itu tetap ada. Nah ini pelajaran penting untuk kita. Jangan lupa itu. Ya. Kemudian yang ke ke 15. Yang ke 15 insyaallah kita lanjutkan pekan depan.